Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azzani wa zakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana sekarang kita berada pada akhir-akhir penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis yang kedelapan. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, tafadhal listarkan yang tadi sudah janjikan pertama antum ya. Ayo tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fikum tafaddal. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafaddal. Allah Ta'ala. Ayo. Ahsanta barakallahu fiikum, tafadhal. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أسووا مني دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام ويسابوا على الله تعالى والبخاري ومسلم. أيوة نعم أحسنت بارك الله فيكم أيوة Fa hijratuhu ilama ilama hajara apa? Tafawwal alaih. Naam, tafadhal pemanikan at si Jibril idunya isi dua awan dua sing mungkinnya Fahid Jibril ila maha Jibril Mutafakun Eh Ewa na'am Na'am barakallahu fikum tafadhal. Ahsan tabarakallahu fikum. Adapun yang lainnya insyaallah menyusul ada pertemuan-pertemuan yang Berikutnya barakallahu fiikum, antum terakhir dulu. Ayo antum. Bismillah. Ayo yang terakhir. Na'am ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya insyaallah taala kita selesaikan syarah hadis yang ke-8 kemudian berikutnya masuk ke hadis yang ke-9. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita ke illa bihaqil Islam itu ya. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala wal Islamu jaa bihifdzi ad-daruratil khamsi. Perhatikan baik-baik. Dan Islam ini datang dalam keadaan menjaga atau untuk menjaga lima perkara yang darurat. Lima perkara yang darurat. Apa lima perkara yang darurat tersebut? Wa awwaluha dan yang pertama adalah hifdzud din bi alla yasira mal'abatan lil murtaddin bal yuhma artinya apa yang pertama adalah menjaga agama ini menjaga agama agar agama ini tidak menjadi bahan permainan bagi orang-orang yang murtad paham itu ya jadi nanti kalau ditanya apa sih lima perkara darurat dalam agama ini dikenal dengan na barakallahu fikum ad-daruratul khams lima perkara darurat dalam agama Islam ini pertama adalah ad-din agama nah maksudnya agama ini dijaga agar tidak menjadi apa bahan permainan bagi orang-orang murtad bal yuhma bahkan dijaga fa idzam tana'u an haqqin min huquqil islam fa innahum yuqatalun maka apabila mereka menghalang-halangi dari salah satu hak-hak Islam maka mereka apa yuqatalun diperangi enggak mau menunaikan zakat diperangi nah, namun memerangi atau istilahnya memaksa mereka untuk membayar zakat tersebut bukan hak rakyat sipil, tapi siapa? Waliul amr, pemimpin pusat. Paham maksudnya ya? Pemerintah. Adapun kita sebagai rakyat sipil tidak bisa bergerak seperti yang digerakkan oleh pemerintah tersebut. Nah, karena kita tidak nah barakallahu fiikum berkuasa. Kemudian berikutnya kata beliau, wa tahillu dima'uhum hatta yatubu. Dan halal darah-darah mereka hingga mereka mau bertobat. Karena kalau orang bertobat otomatis beruntung. Nah barakallahu fikum, orang bertaubat otomatis ber, beruntung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian menjadi orang-orang yang yang beruntung. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi perkara enam darurat yang lima tersebut, yang pertama adalah menjaga agama ini. Menjaga agama ini agar agama ini tidak menjadi bahan permainan bagi orang-orang yang murtad. Nah, perhatikan baik-baik. Walidzalika qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi'ataini minan nas. Oleh karena itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi enam dua kelompok dari kalangan manusia. Perhatikan baik-baik. Nah, memerangi dua kelompok dari kalangan manusia. Al-ula yang pertama al-murtadun, orang-orang yang murtad. Karena orang-orang yang murtad tentunya sudah kami sebutkan dan antum semuanya mengetahui ancamannya, balasannya adalah neraka jahanam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may Naam wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun gitu ya nah dan barang siapa yang dia murtad dari agamanya maka amalan-amalan mereka semuanya hancur terhapuskan dan tempat kembalinya adalah api neraka kekal di dalamnya itu ancaman bagi orang-orang yang murtad jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau merangi dua kelompok dari kalangan manusia yang pertama al-murtadun orang-orang yang murtad ingat-ingat murtad itu adalah orang yang Nah, berubah dari agama Islam menuju agama yang lain, keluar. Mahum? Ayo na'am. Walladzina da'au an-nubuwah di antaranya adalah orang-orang yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Mengaku-ngaku sebagai nabi. kamu Kamusailimah al-kadzdzab, seperti musailima al-kadzdzab. Nah, Musailimah al-kadzdzab barakallahu fikum mengaku dirinya adalah nabi sehingga diperangi. Nah, barakallahu fikum dan terjadi perangan yang sangat luar biasa saat itu dikenal dengan peperangan apa? Yaumul Yamamah. Nah, barakallahu fikum banyak dari kalangan hafizul Quran yang terbunuh saat itu. Nah, memerangi apa? Memerangi kejahatan Muslimah al-Kadzdzab ini. Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kehendaki Nah, Muslimah al-Kadzdzab dibunuh oleh salah seorang yang semula dulu pernah membunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, salah seorang sahabat juga. Siapa itu? Wahsy. Nah, Wahsy itu yang pernah membunuh Hamzah bin hmm? Hamzah bin Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Nah, waktu itu yang bunuh Wahsy kemudian dia sudah bertobat akhirnya ketika perang Yamul Yamamah dia membunuh siapa tadi? Musta'limah al-Kadzdzab. Nah, diperangi Wal Aswat al Ansi ini juga ngaku-ngaku dirinya Nabi. Nah, saat itu al Ansi itu di Yaman, daerah Sana'a, ibu kota Yaman. Itu ada eh, kabilah atau marga atau suku yang kenal dengan al Ansi. Nah, di situ al Aswat al Ansi, nah itu dia saat itu di Son'a dan mengaku-ngaku dirinya Nabi. Di akhir apa? Di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma musta'an. Naam. Yang kedua asnaniyatu alladzina mana'u zakah. Perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah orang-orang yang nah mereka apa? tidak mau bayar zakat. Nah, barakallahu fikum mereka tidak mau bayar zakat. Qatalahum hatta addaw zakata. Mereka membunuh atau Abu Bakar Siddiq memerangi mereka hingga mereka mau membayar zakat. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum hingga mereka mau membayar zakat. Nah Wastadalla bihadza dan berdalilkan dengan Nah barakallahu fikum bihadzal hadits dengan hadits ini lama qala lahu sahabah ketika as-sahabah Nah berkata kepadanya, "Limadza nuqatiluhum wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yusallun?" Ditanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ditanya, "Kenapa gitu loh? Kenapa memerangi orang-orang yang mereka bersyahadah, syahadatain. Nah, dan mereka juga salat kenapa diperangi? Qala radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illa bihaqqil Islam. Kecuali apa? Kecuali dengan hak Islam. Hak Islam diantaranya apa? Zakat tadi harus tunaikan. Sudah kami sebutkan zakat, ada zakat yang sifatnya zakat wajibah, zakat fitrah. Nah, barakallahu fikum yang fungsinya adalah mensucikan Nah badani, ya badannya dari kotoran-kotoran mungkin perbuatan dosa atau yang semisalnya. Kemudian zakat apa? Zakatul mal. nah zakat harta itu juga wajib kalau sudah mencapai nisab dan haul. nah barakallahu fikum seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah ketika orang tidak mau membayar zakat maka boleh bagi wali amr pemimpin untuk memerangi dan juga nah barakallahu fikum mengambil paksa dari orang tersebut. Wa inna zakata min haqqiha. Yang mana zakat itu merupakan hak agama Islam ini. Wallahu wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayah anaqan. Wallahi demi Allah kalau seandainya menghalang-halangi aku Nah barakallahu fiikum maksudnya menghalang-halangi dari memerangi mereka untuk mengambil sebagian harta mereka kalau aku dihalang-halangi. Nah barakallahu fiikum ya yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qataltuhum alaihi. Yang mereka dulunya, maksudnya mereka itu menghalang-halangi enggak mau bayar zakat, enggak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, hatta zakat unta pun juga ada zakatnya. Paham ya? Zakat lembu juga ada zakatnya. Kambing juga ada zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya. Mohon insyaallah ya? Itu dibahas dalam kitab fikih. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut yang dulu mereka tunaikan di zaman Rasulullah SAW, alaihi tuhum alaih. Niscaya aku akan memerangi mereka. Niscaya aku akan memerangi mereka. Ketegasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdul eh? Abdullah bin Abi Quhafah Nah, perhatikan Abdullah bin Abi Quhafah. Naam, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, faman mana'a az-zakata jahidan liwujubiha, maka barang siapa yang tidak mau bayar zakat dalam keadaan menentang tentang wajibnya, jadi sudah tahu wajib tentang sama dia, enggak wajib misalkan. Dia enggak mau bayar zakat. Fa hadza kafirun murtaddun bil ijma'. Orang yang seperti ini ya kafir murtad setelah ijma. Sudah tahu zakat wajib, dia nentang, enggak wajib. Paham ya? Nah, padahal tahu dia itu wajib, tahu bahwa zakat itu wajib, tapi dia malah apa? Menentang akan wajibnya tersebut. Allah musta'an. Wa in mana'aha bukhlan ma'tirafihi biwujubiha fa innaha tu'khadhu minhu qahra. Kalau seandainya dia tidak mau bayar zakat karena pelit, karena kikir, Bersamaan dia mengakui tentang wajibnya zakat tersebut, maka diambil zakat tersebut dari orang tadi dalam keadaan kohroh dipaksa. Nah, datangi, tapi yang maksa bukan rakyat sipil, tapi siapa tadi? Waliul amr, pemimpin. Nah, barakallahu fikum. Didatangi untuk bayar zakat tadi, kohroh. Nah, sudah kami sebutkan diperbolehkan untuk maksa karena tuha yang sangat besar. diantaranya adalah bayar zakat dan juga apa kemarin? Hutang. Ya kan? Hutang kalau ada orang hutang sama antum misalkan, lama sekali nggak dibayar, padahal bisa dikatakan hutangnya banyak juga atau sedikit, itu antum berhak. Paham ya? Antum berhak untuk apa? Antum berhak untuk mendatangi dan mengambil. Paham ya? Berhak untuk mendatangi dan dan mengambil na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza nazakumullah perhatikan baik-baik. Nah, biarkan hewan-hewan itu biarkan. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Disebutkan sini wa in kana lahu syaukatun wa silahun fa innahu yuqatal. Kalau seandainya nah barakallahu fikum dia memiliki kekuatan dan juga senjata, maka diperangi. Paham ya? Orang yang tidak mau bayar zakat tadi kok malah mengeluarkan senjatanya dan istilah punya kekuatan itu pun diperangi. Li'annaha ruknun min arkanil Islam. Karena zakat itu merupakan salah satu rukun daripada rukun rukun Islam. Imtana aminhu fayuqatalu alaihi. Nah, dikarenakan apa? Zakat tersebut merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang dia tidak mau melaksanakannya, maka diperangi. Fahada makna qaulihi illa bihaqqil Islam. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan hak Islam. Jadi aslinya enggak boleh. Kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah itu enggak boleh diperangi. Nah, solat, zakat, paham ya? Cuman kalau ada hak secara Islam, karena itu adalah hak yang harus dia tunaikan, kalau dia nggak mau bayar, boleh diperangi. Kalau seandainya melawan dan juga punya kekuatan tadi. Nah, barakallahu fiikum. Dan boleh diambil secara apa tadi? Paksa, waliul amr, pemimpin, bukan sembarang sembarang orang. Summa qala sallallahu alaihi wasallam hisabuhum 'ala Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan perhitungan mereka itu semuanya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'nahu annana naqbalu dhahirahum. Faman adhara al-islam qabilna minhu ma lam yahsul minhu naqidun min al islam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Maknanya adalah bahwasanya kami kita menerima zahirnya mereka. Maka barang siapa yang menampakkan keislaman kita menerima. Ini ingat, -ingat al-hukmu al dhahir Menghukumi sesuatu sesuai dengan apa? Zahirnya. Zahirnya dia menampakkan Islam, kita terima. Paham ya? Perkara batinnya bagaimana kita lihat dulu. Kita menerima qabilna minhu kita terima darinya. Nah, selama tidak terjadi yang namanya pembatal daripada pembatal keislaman. Jadi selama enggak ada pembatal keislaman, zahirnya dia sudah bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, jangan diperangi. Paham ya? Sudah kita lewati kisahnya siapa kemarin? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika apa? Ketika membunuh orang yang sudah bersyahadah. Nah, ada orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Usamah, apa tahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kenapa kamu bunuh dia padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nah, kata Usamah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tidaklah mengucapkan kecuali karena takut dengan hartanya atau takut dibunuh. Nah, maksudnya itu biar aman gitu. Kemudian Rasulullah marah mengatakan, "Apa kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi isi hatinya?" Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah saja menghukumi sesuatu sesuai dengan apa? zahirnya. Naam. Kita lihat barakallahu fiikum berikutnya. Wa amma batinuhu fallahu wallazi yatawalla. Adapun mengenai perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang tidak nampak maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusinya. Walidzalika qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Islamul munafiqin lamma aslamu wa qadu fi dhahir. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menerima Islamnya orang-orang munafikin tatkala mereka berislam dan tunduk secara zahir. Bayangkan itu. Dan Rasulullah enggak merangi mereka, enggak bunuh. Karena saat itu kalau seandainya Rasulullah bunuh mampu, punya kekuatan para sahabat banyak. Ketika Rasulullah dah hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi sengaja Rasulullah tidak membunuh mereka. Karena akan apa? Timbul fitnah. Nanti orang-orang akan mengatakan, "Inna Muhammadan qatala Asada. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafik enggak nampak. Orang-orang munafik itu menampakkan zahirnya menyembunyikan apa? Batinnya. Paham ya? Jadi orang nggak tahu. Nah, kalau seandainya Rasulullah memerangi orang-orang munafikin saat itu, bisa. Tapi kenapa Rasulullah sengaja membiarkan barakallahu fikum? Karena dikhawatirkan apa? Timbul fitnah ucapan dari itu. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Nah, ini fitnah. Padahal yang Rasulullah bunuh orang-orang munafikin dan tahu gitu loh. Nah, namun Rasulullah sengaja membiarkan mereka. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Disebutkan di sini Wa ajra alaihim ahkamul muslimin dan Rasulullah pun juga memperlakukan mereka sesuai dengan hukum-hukum kaum muslimin. Bayangkan orang munafik. Orang munafik sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu definisi orang munafik. Orang munafik itu huwallazi al islam wa yubtinu al-kufra. Ini dihafal nih. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan apa? kekufuran. Paham Oleh karena itu enggak nampak kalau dia itu sebenarnya benci dengan Islam enggak nampak. Coba bayangkan Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika dalam keadaan salat fajar. Saat itu memang keadaannya remang-remang dan tidak nampak kalau seandainya ada orang yang bawa pisau atau yang semisalnya karena nggak ada lampu seperti sekarang ini ya. nggak ada lampu. Nah, barakallahu fikum sehingga ketika Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut nah menancapkan pisaunya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu enggak ada yang tahu awal mulanya. Paham ya? Awal mulanya enggak ada yang tahu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? bahwasannya orang munafik salat di belakang kaum muslimin itu loh. Eh? Salat di belakang Rasulullah dan salat di belakang enam sebagian para sahabat. Enggak nampak. Nampaknya dohernya sahabatnya tuh. Tapi nampaknya nanti ketika apa? Terjadi peperangan biasanya nampak dengan gerak-gerik yang ada pada mereka. Seperti kejadian perang apa? Perang Uhud. Sudah berangkat seribu orang, pulang lagi 300. Eh, siapa yang mimpin? Wallahu Saya bin Abdullah bin Ubaid siapa? Abdullah bin Ubaid Siapa yang Eh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat-ingat, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ulang 300 bayangkan itu. Nampak orang-orang munafikin itu. Nah, mulai karena itu sebutkan dalam ayat kalau seandainya orang-orang munafikin itu keterang itu enggak membuat ketenangan justru bikin kekacauan. Bikin kekacauan barakallahu fikum. Nah, Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Disebutkan di sini barakallahu fikum hafizakumullah, perhatikan baik-baik. Wa amma batinuhum fa hadha 'indallahi jalla wa 'ala. Adapun batinnya mereka, maka hal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ya'lamu. Dialah zat yang mengetahuinya. Fa nahnu nahkum 'ala dhahir. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Antum kita sama saja. Zahirnya baik, bagus, dia bagus. Perkara batinnya kita nggak tahu. Antum nggak tahu isi hati anak, anak juga tidak tahu isi hati antum. Tapi selama masih kaum muslimin, sunniyun, salafiyun, hukum asalnya husnudzan, berbaik sangka. Paham ya? Husnu yaitu berbaik sangka barakallahu fikum, perkara batinnya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik wala na'lamu ma fil bawatin dan kita tidak mengetahui apa-apa yang ada di batin perkara yang tersembunyi kita nggak tahu nah barakallahu fikum ma hada ilallah sesungguhnya hanya saja perkara yang batin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah taala yang akan mengurusinya kita nggak tahu hisabuhum Allah perhitungannya nanti perhitungan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mahum salah ya jadi orang-orang munafik itu justru tempat kembalinya lebih parah daripada orang kafir kalau orang kafir jelas ini kafir, Yahud kafir. Ya kan? Yahud kafir, Nasara kafir. Tapi kalau orang munafik bagaimana? Enggak nampak. Oleh karena itu orang-orang munafik nanti di neraka jahanam letaknya di mana? Letaknya di mana? Apa? Rak apa? Rak neraka jahanam. Bukan rak kerak. Nah, berada di kerak api neraka jahanam yang paling yang paling bawah. Dalilnya mana? Eh, wa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kemudian dalil yang lain dikumpulkan orang munafik dan kafir dalam neraka jahanam Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kufar di neraka jahanam secara bersamaan semuanya. Cuman orang munafik lebih di bawah lagi. Karena nggak nampak itu loh. Senyum-senyum ternyata di belakang merengut. Paham ya? Seakan-akan dia bersama kaum muslimin di belakang menyerang kaum muslimin. Eh? Di depan kita bersama Ahlus Sunnah, di belakang mencaci maki Ahlus Sunnah. Hati-hati seperti itu. Nah, jangan sampai kita memiliki nah barakallahu fikum sosok yang dikenal dengan dzul wajhain. Dulwajahain itu orang yang memiliki dua wajah. Ini sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi 'indallahi Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah, dua kartu. Telkomsel sama Indosat. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau sama Telkomsel ikut Telkomsel. Sama Indosat ikut Indosat. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu kalau bersama kaum muslimin senang, bersama kaum muslimin. Sama orang kafir pun senang mencaci maki kaum muslimin. Hati-hati. Ini namanya dul wajhain. Sesama ahlus sunnah muji-muji Ahlus sunnah Masya Allah ahlus sunnah itu dakwahnya seadanya. Enggak pakai yayasan, enggak pakai proposal, enggak minta-minta, enggak penggalangan dana. Di luar sana mencaci maki ahlus sunnah itu ketinggalan zaman. Masa dakwah enggak pakai televisi? Masa dakwah enggak minta-minta? Kapan jalannya? Bangun pondok bertahun-tahun enggak jadi-jadi. Ngejek di belakang Hati-hati. Paham ya? Itu namanya dul wajhain, hati-hati. Dul wajhain itu sangat berbahaya sekali orang yang paling jelek di sisi Allah Taala dzul wajhain. ingat tadi ada eh, ada dzul dzul suwaikotain, Abdul qarnain, dzul khwaisirah, dzul wajhain juga ada. Paham ya? Yang dul seperti itu dihafal semua nanti. Jangan sampai terlupa dzul wajhain itu apa, dzul suwaikotain siapa, Dul qarnain itu siapa? Paham ya? Yang bikin bentengnya itu masjid siapa? Dul qarnain. Dzul khwaisirah siapa? Ada dul lagi enggak? Hah? Dzul Dzul atau laki-laki itu ada? Mustahil. Oh, jangan yang, yang bukan ini yang sebutkan aja. Dunurain. Eh, dunurain ada, dunitokain, ada enggak? Ada semuanya itu nanti dikumpulkan dalam sebuah tulisan. Enak. Jadi dipahami baik-baik, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Jadi dzul adalah apa? Sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan apa? Dikenal dia itu tidak kokoh prinsipnya. Bersama ahlu sunnah sama ahlu sunnah. Bersama ahlu bid'ah wa dalal sama ahlu bid'ah wa dalal. Hati-hati barakallahu fikum. Harus memiliki kekokohan yang kuat di dunia ini. Agar nanti di akhirat juga diberikan kekokohan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayrid dunya fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhiratnya. Ikhwan fi din azdani wasdakumullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya jadi orang-orang munafikun itu enggak nampak keberadaannya kecuali zahirnya saja. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Faman kana musliman zahiran batinan fa innahu yakunu min ahli jannah. Maka barang siapa yang dia muslim secara zahir dan batinnya, maka dia menjadi penduduk surga. Maka dia menjadi talon penduduk surga, bayangkan itu. Orang yang Islamnya apa? Zahir dan batin. Karena Rasulullah sudah mengatakan apa? Kullu ummati al jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani al jannah wa man 'asani faqad aba. Al Bukhari dari hadisnya apa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nah barakallahu fiikum Rasulullah mengatakan semua umatku pada asalnya adalah masuk surga. Nah perhatikan baik-baik, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan Akhirnya ada yang bertanya Rasulullah siapa yang enggan itu? Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu na barakallahu fikum hafizakumullah bermaksiat kepadaku, tidak mentaatiku, maka sungguh dia telah enggan. Bayangkan, masuk surga enggan. Kok enggak mau itu bagaimana? Antum mau enggak? Perhatikan barakallahu fikum. nan. Wa yakunu musliman fid dunya wal akhirah dan dia menjadi muslim di dunia dan akhirat. Zahiran wa batinan. Wa man kana musliman zahiran faqat, ini perhatikan baik-baik ini. Dan barang siapa yang dia muslim hanya zahirnya saja, fa innahu min ahlin nar. Maka sesungguhnya dia termasuk penduduk api neraka. Wallahu billah. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan lan tajida lahum nasira Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah dan tidak engkau jumpai bagi mereka seorang penolong pun. Orang munafik. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Ikhwani fi din wa perhatikan baik-baik. Lakin akan tetapi la ya'lamun nifaq alladhi fil qulub illallah jalla wa ala. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui kemunafikan yang ada pada hati-hati manusia tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nifak yang mana ini? Yang sampai memasukkan pelakunya dalam neraka jahanam nifak yang mana? Nifak i'tiqadi. Sudah kita lewati kan? Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali itu nifak yang berupa perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kebiasaannya orang-orang munafikin. Ujung-ujungnya kalau dia nggak bertobat, dikhawatirkan menjadi nifak i'tiqadi. Maksudnya ya, tapi kalau nifak amali ini nggak bisa dikafirkan. Paham ya? Masih masuk dalam kategori nam sahibul kabair, pelaku dosa dosa besar. Tapi kalau seandainya dia nifaknya nifak i'tiqadi, ini dikenal dengan zindik juga, zindik. Zanadiqah itu nifaknya nifak i'tiqadi sampai tinggal kufar. Nah, Allah musta'an hadati barakallahu fikum. Naam. Kata beliau di sini, "Wa nahnu la nahkum illa bima dhahara Dan kita, nah barakallahu fikum, tidak menghukumi kecuali sesuai dengan apa yang nampak di hadapan kita. Nah barakallahu fikum tidak menghukumi kecuali yang yang apa yang nampak di hadapan kita. Nah, karena apa? Karena kita tidak tahu hukum yang secara batinnya. Kita yang nampak saja yang zahir. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Faman adharal khaira hakamna annahu min ahlil khair. Dan barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kita pun hukumi dia termasuk orang yang nah barakallahu fikum memiliki kebaikan zahirnya. Wa man adhar hakamna annahu min ahli syarr dan barang siapa yang menampakkan kejelekan maka kita pun menghukumi bahwasanya dia termasuk orang yang nah barakallahu fikum memiliki kejelekan. Binaan ala zahir dibangun di atas apa? Zahir. Wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla. Perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesimpulan di situ kaidah yang penting dalam masalah ilmu fikih apa? Al hukmu ala zahir. Paham ya? Hukum itu sesuai dengan zahirnya. Nah, Kecuali apa kecuali? Kecuali kalau dia menampakkan dohir yang lain. Dohir yang lain itu yang kita hukumi. Paham maksudnya? Misalkan dia di hadapan kaum muslimin, menampak bersama kaum muslimin, di luar sana nampakannya, dohirnya dia menyerang kaum muslimin. Dohir yang kedua itu yang kita hukumi. Paham maksudnya? Karena dohir pertama sudah dibatalkan untuk dohir yang kedua tadi. Adapun kalau dia dohirnya bersama kaum muslimin, membantu kaum muslimin, senang bersama kaum muslimin, nah dohir yang pertama ini kita hukumi. Ternyata kalau di luar sana kita nampak, mencaci mencaci maki kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Nah, zahir yang kedua itu yang kita hukumi. Karena dia sudah menyelisih zahir yang pertama. Mahfum salah ya? Nah, zahir itu lahiriah. Jadi lihat, dilihat itu zahirnya itu. Itu yang kita hukumi. Mahfum salah ya? Nah, cuman menghukumi sesuatu harus apa? Punya gambaran terlebih dahulu. Enggak bisa kita menghukumi si fulan mubtadi', si fulan hizbi, si fulan eh, misalkan barakallahu fikum kafir, si fulan munafik secara sembarangan nggak bisa. Serantangan jangan. Paham ya? Nah, harus berhati-hati karena pada dalam memfonis itu tidak seenak yang kita bayangkan. Harus ada apa? Harus ada syarat-syaratnya yang terpenuhi dan harus ada penghalang-penghalang yang ditiadakan. Tahu maksudnya ya? Sebagaimana kita mengkafirkan itu enggak sembarangan, ada mawani takfir. Penghalang-penghalang untuk orang dikafirkan. Itu ya, perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Harus punya gambaran yang penuh yang benar-benar akurat peserta dalilnya silakan. Karena apa? Faedahnya Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi suatu perkara sabang dari gambaran dia terhadap suatu perkara tersebut. Dia bisa menghukumi karena tahu gambarannya gitu loh. Antum ditanya orang misalkan, perhatikan baik-baik, tahu enggak yang jual bakso di tempat sana itu? Rasanya bagaimana? Antum kalau nggak pernah merasakan, nggak pernah dengar cerita juga, nggak pernah nyoba sendiri, ya paling tahu Allah alam. Ya enggak? Karena apa? Nggak bisa gambar, nggak bisa hukumi karena gambarannya belum ada. Kecuali kalau antum pernah nyoba. Pernah nyoba beli bakso di pojokan misalkan, toko pojok misalkan. Ternyata kok enak, nah baru soal hukumnya, hukumnya enak. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ada gambaran itu loh. Jadi jangan sampai kita dikit-dikit simpulan bagaimana hukum? Oh, dia mutadik dan hizbi misalkan. nggak ada bukti, nggak ada dalil, jangan. Karena memfonis itu tidak apa? semudah yang kita ucapkan. Berbahaya kalau kita keliru dalam fonis, tapi harus berhati-hati. Dilihat mawanik-mawaniknya dan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu para ulama seringnya untuk mentakyin itu sangat berhati-hati sekali. Tapi kalau global, na'am. Orang-orang munafik, orang-orang kufar di mana tempatnya? Global, di neraka. Per individu hati-hati, per individu yang kira-kira apa? Yang kira-kira belum tegak ujah padanya misalkan orang nggak tahu apa -apa, Bapak ini munafik, Pak. Di neraka nanti misalkan. Nah, kalau diponis seperti individu seperti itu hati-hati. Dilihat dulu. Ada enggak mawaniknya? Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fid din azdani wasakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kaidah yang kita sebutkan tadi diingat-ingat terus al-hukmu 'ala dhahir. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Naam. Berarti sudah kita selesaikan penjelasan terhadap hadis yang ke delapan barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki kita baca hadisnya saja dulu. Hadis yang ke sembilan, Hadis yang ke sembilan ini enam tidak kalah mudahnya dengan hadis yang sebelumnya. Oleh karena itu dihafal. Nah, dihafalkan. Nah, barakallahu fikum besok disetorkan. Hadisnya mudah sekali. Hadis yang sering antum dengar mengenai apa? Dalil mutaba'ah. Mengenai dalil mengenai apa? Al-mutaba'ah. Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mutaba'ah termasuk syarat apa? Termasuk syarat apa? Ya, diterimanya sebuah amalan atau ibadah, al-mutaba'ah wal ikhlas, dua syarat. Nah, sekarang dalilnya perhatikan baik-baik. Al-hadits tasiu hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Ini berarti antum menghafal ini ya, jadi dihafal baik-baik nama-nama para sahabat. Penting. Jangan antum ingat-ingat terus nama-nama yang masa lalu nama-nama pemain sepak bola tinggalkan barakallahu fikum. Enggak perlu antum ingat-ingat terus. Yang antum ingat sekarang nama-nama para sahabat, nama-nama sebagian para tabi'in misalkan, diperkenalkan sejarah mereka walaupun secara global. Tapi kalau nama-nama pemain sepak bola jangan diingat-ingat. Ya. Jangan diingat-ingat barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu ikhwan fil din azza wa jazakumullah ahlu sunnati wal jamaah sangat berhati-hati dan juga sangat perhatian nah untuk generasi-generasi yang berikutnya agar mereka itu yang mereka kenal adalah generasi apa? Generasi Al-Qurun Al-Faddalah. Nah, tiga generasi memberikan keutamaan. Para sahabat tabi'in, wa tabi'in. Nah, Abu Hurairah siapa namanya tadi? Abdul bin Sahal. Hah? Sahal. Allah Kalau mengucapkan ini jelas, biar orang itu paham itu. Abdurrahman bin Salim. Allah musta'an. Siapa namanya Abdullah. Eh, Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr wan Sahal-Sahal. Paham ya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Naam. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah suatu ketika nanti kalau misalkan ada pengajarnya belajar makharijul huruf. Paham ya? Biar ngeletakkan itu enggak keliru. Ha? Eh? Mana hamzahnya, mana kha'nya, mana haknya mana haknya, mana kafnya, paham ya? Dipelajari dengan Abdurrahman Abdurrahman bin Sakhr. Eh, Sad Fa'ra Coba. Abdurrahman bin nah, nanti ajar yang lainnya. Sakhr. Naam, Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, perhatikan baik-baik. Naam, Beliau mengkisahkan atau menceritakan bahwasannya menyampaikan hadis bahwasannya beliau mendengar dari Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, "Mana haytukum anhu fastanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah, hindarilah. Dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian maka datangilah, kerjakanlah semampu kalian. Kenapa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Ini sebabnya dikarenakan sesungguhnya atau hanya saja orang-orang yang sebelum kalian dibinasakan sebabnya apa kasratu ini banyak bertanya waqtilafuhum an dan juga menyelisihi para nabi mereka banyak bertanya dalam perkara yang tidak bermanfaat tapi kalau bertanya dalam perkara-perkara yang syariatkan yang dianjurkan bagus fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta tapi kalau banyak bertanya seperti pertanyaan siapa Hah? Kaum Nabi Musa terus siapa lagi? Yang suruh nyembelih sapi itu? Eh, Siapa lagi? Nah, barakallahu fikum. Intinya jangan seperti orang Bani Israel. Eh, yang mereka terkadang banyak bicara, banyak bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak apa? Yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah naam syar'i kemudian ilmu yang syar'i enggak masalah. Enggak enggak masalah barakallahu fikum. Kemudian sebab yang berikutnya menyelisih nabi-nabi mereka. Sudah kita sebutkan dalilnya menyelisih syariat Rasulullah SAW itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, nah bahwasanya akan datang nanti setelah Rasulullah SAW meninggal dunia perselisihan yang sangat banyak. Nah, fa innahu man ya'sh minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. 'Abdu 'alaiha bin nawajid. Bayangkan itu. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti ini saya dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mengamalkan atau yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan gigitlah sunnah dengan apa? Dengan gigi geraham barakallahu fikum, gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Karena kalau gigit dengan gigi geraham itu sangat kuat sekali. Fitnah yang akan melanda di akhir zaman itu enggak seperti fitnah-fitnah yang sebelumnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Apa? La ya'ti zamanun Apa? Naam la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya hingga kalian jumpa pada Rabb kalian. Menunjukkan bahwasanya zaman itu tidaklah datang kecuali keadaan lebih jelek, walaupun ada kebaikan-kebaikan yang tetap unggul yaitu ahlus sunnati wal jamaah at-taifatul mansurah al-firqatul najiyah yang Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadil ummah ala salatun sab'ina firqah dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan kulluhum finnar mereka semuanya berhak mendapatkan ancaman api neraka illa wahidah kecuali satu man hum ya Rasulullah siapa satu itu ya Rasulullah Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang satunya atau riwayat yang lain al-jamaah. Paham ya? Satu itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ma fakal hak wa in kunta wahdah. Jamaah itu orang yang mencatat kebenaran walaupun sendirian. Jadi jamaah itu jangan bayangannya harus banyak orang ribuan, ratusan enggak harus. Lima orang dikatakan jamaah enggak? Jamaah dua orang jamaah. Antum salat jamaah paling sedikit berapa orang? Dua orang. Paham ya? Jadi jamaah itu ma fakal hak wa in wahdat sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdat. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Ikhwani fid din azdan wasakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Naman kana mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Naam. Itu orang yang dia itu seperti aku pada hari ini di mana sahabatku. Itu yang selamat al firqatul najiyah, yaitu mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in wa atba'u tabi'in, al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Tiga generasi yang diberikan keutamaan, generasi siapa siapa siapa? As sahabat. Tabi'in. Apa? Jabatannya jelas. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham ya? Atba'ut tabi'in, pengikutnya yang setelahnya. Tiga generasi ini dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Satu generasi itu berapa tahun? 100 tahun barakallahu fikum. Naam. Yang jelas ikhwani fi din azza wa jazakumullah mau selamat dan juga nam memberikan keberuntungan serta keselamatan dunia dan akhirat berpegang teguh dengan jejaknya para salaf berpegang teguh dengan jejaknya para para salaf itu nanti kunci kebahagiaan sebagaimana diungkapkan oleh al-Imam al hafid Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari fasailu Naam ahsant fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf Orang yang bahagia itu orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhkan dari perkara-perkara yang dibikin oleh orang belakangan. Perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena orang-orang belakangan itu kalau dia perkara baru yang dibikin itu gara ada syariatnya, menjerumuskan dalam perkara muhdats, perkara baru, perkara bid'ah. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana nukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, orang kalau sudah lebih mengedepankan ucapan-ucapan para tokoh daripada hadis Rasulullah, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Apa ucapannya? Laqad dhalla Naam ahsan. Laqad dhalla man taraka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah syariat atau sebuah na'am barakallahu fikum aturan harus mau tidak mau sami'na wa ata'na. Enggak boleh kita mencari pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Hadis yang kesembilan ini nah sangat mulia sekali, sangat bagus dan sering muncul barakallahu fikum. Oleh karena itu senantiasa diulang-ulang, dimutskinkan. Mana haitukum anhu fastanibuh Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini juga mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Hasyr. Apa lafaznya? Apa lafaznya? Apa lafaznya? Apa lafaznya? Sebutkan. Naam. Wa ma'atakumur rasul rasulu wa ma anhu fantahu mirip. Naam, hanya saja ini dalam as-sunnah yang itu dalam ayat Al-Qur'an. Paham ya? Dan apa saja yang ke Rasulullah pada kalian ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Ikhwani fi din azza wa Hadisnya sudah kita baca insyaallah taala disetorkan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu salamatal afiyah. Nam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.